Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia Karena ketakwaan dan akhlak yang mulia adalah dua perkara yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketakwaan dan akhlak yang mulia adalah dua perkara yang paling banyak memasukkan seorang manusia, seorang muslim ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwa Allah wa husnul khuluq." Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kebalikan dari itu, maka kita seharusnya menjauhi dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, perkara apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka?" Maka beliau mengatakan, "Al-famu wal farju," yaitu lisan dan kemaluan. Sidang Jumaat rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak kita sebagai seorang muslim dan menjauhkan diri kita dari kejahatan lisan dan juga kejahatan kemaluan. Sidang Jumaat rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang baik memiliki tanda-tanda dan di antara tanda-tanda akhlak yang baik Yang pertama adalah lembut dan kasih sayang kepada hewan. Di antara akhlak yang baik dan di antara tanda akhlak yang baik, di antara wujud akhlak yang baik adalah lembut dan kasih sayang kepada hewan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Ja'far bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah perkebunan kurma milik seorang Ansar Kemudian ternyata di dalam kebun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seekor unta. Tatkala Rasulullah atau tatkala unta tersebut melihat kedatangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka unta tersebut mendatangi dan mendekati Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan unta tersebut merintih serta matanya meneteskan air mata. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendekati unta tersebut dan menepuk-nepuk keningnya, kemudian membelai tengkoraknya sehingga terdiamlah tangis sang unta. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai para sahabatku, milik siapakah unta ini? Para sahabat terdiam, tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, unta ini milik siapa wahai para sahabatku? Maka datanglah seorang pemuda Ansor dengan tergoboh goboh dan mengatakan milik saya ya Rasulullah. Unta itu adalah milik saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memelihara piaraanmu, dengan cara menjaga binatang piaraanmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya unta ini wahai pemuda Ansar, unta ini mengadukan masalahnya kepadaku bahwa engkau sering membuat dia kelaparan, sementara engkau membebani, dia dengan beban yang tidak dia bisa tanggung. Engkau telah membuat dia capek dengan cara membebani beban yang terlalu berat bagi dia. Lihat, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau dengan seorang hewan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah dengan seekor hewan. Maka bagaimana pula akhlak beliau kepada manusia? Kita lihat di antara tanda kebaikan akhlak seorang muslim adalah baiknya dia dengan sesama manusia, tidak peduli apakah yang dia perbuati baik adalah seorang muslim atau ke orang yang kafir, orang yang beragama Islam atau orang yang beragama selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memuji orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang tawanan-tawanan kafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang miskin, bagi orang-orang yang yatim, memberi makan bagi orang-orang yang miskin yang tidak punya dan memberi makan kepada anak-anak yatim dan berbuat baik kepada tawanan perang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak adalah tawanan perang di zaman itu kecuali orang-orang yang beragama selain agama Islam. Siapakah yang mempraktekkan terlebih dahulu ayat ini? Tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berbuat baik memberi makan kepada orang, memberi makan kepada anak yatim, dan memberi makan kepada tawanan-tawanan perang yang kafir. Sidang Jumat rahimah, rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak heran ketika suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? maka Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah praktek dari Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari Al-Qur'an. Dan lihat bagaimana para sahabatnya meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala bahwasanya suatu saat Abdullah ibn Amr ibn As, seorang sahabat, minta untuk disembelihkan seekor kambing. Kemudian dia berkata, setelah sembilan itu sampai kepada tangan dia, dia berkata, apakah tetangga kita yang Yahudi? Apakah tetangga kita yang beragama Yahudi sudah diberi? Sampai dua kali dia mengatakan, apakah tetangga kita yang beragama Yahudi sudah diberi dari potongan daging ini? Maka karena aku mendengar kata Abdullah bin Amr bin As, karena aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku mengira bahwasanya seorang tetangga akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Lihat bagaimana Abdullah ibn Amr ibn As menerapkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kepada orang yang beragama selain agama Islam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan, "Lau qala li Fir'aun, barakallahu fik, laqultu wa fika wa Fir'aunu qad mat." Ibnu Abbas seorang murid Rasulullah, murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang paling agung, ahli fikihnya sahabat, ahli tafsirnya sahabat. Beliau mengatakan, seandainya Fir'aun, seandainya Fir'aun, manusia terjahat di muka bumi, manusia tersombong di muka bumi, manusia terkafir di muka bumi, seandainya Fir'aun mengatakan kepadaku, Barakallahu fiik ya Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, niscaya akan aku jawab, wafika. Demikian juga engkau, wahai Fir'aun. Akan tetapi sayangnya Fir'aun sudah mati. Lihat bagaimana Ibnu Abbas ingin menerapkan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada orang-orang lain sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kebaikan akhlak seorang muslim adalah berbuat baik kepada keluarganya. Dari sahabat Aisyah atau dari umul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku, kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa." Sesungguhnya orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah Anda berbuat baik kepada tetangga Anda? Anda sudah mengajak makan teman-teman Anda. Anda senangkan teman-teman Anda. Anda teman, Anda senangkan ke eh, semua orang-orang yang bergaul dengan sekitar eh, di sekitar Anda. Akan tetapi apakah Anda sudah menyenangkan? Apakah Anda sudah berakhlak yang baik kepada keluarga Anda? Ataukah justru keluarga Anda adalah korban kebejatan akhlak Anda? Na'udzubillahi min dalik. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya di antara tandanya adalah orang yang terbaik akhlaknya dengan keluarganya. Ukuran kebaikan akhlak seorang muslim adalah apabila dia bisa berbuat baik kepada keluarganya sebelum dia berbuat baik kepada orang yang lain. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Contohlah aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Inilah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. beberapa tanda di antara tanda-tanda kebaikan akhlak seorang muslim yang dengan kebaikan akhlak tersebut kita insyaallah taala akan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan atau ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah perkara yang bisa atau yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surga maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqwallah takut kepada Allah takwa kepada Allah dengan menjalankan segala macam perintah, meninggalkan segala macam larangan dan husnul khuluq dan akhlak yang baik. Aku lu hadal qaul astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita salah persepsi dan salah pandangan bahwa orang yang berakhlak baik adalah orang yang paling baik kepada makhluk. Apabila orang itu sudah berbuat baik kepada makhluk, kita katakan dia akhlaknya baik. Walaupun hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala buruknya minta ampun. Ini adalah pandangan yang salah. Sesungguhnya manusia yang paling baik akhlaknya adalah manusia yang berakhlak baik kepada Allah dan juga berakhlak baik kepada manusia. Maka tidak bisa dikatakan seorang manusia berakhlak mulia sampai dia benar-benar berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaan, bagaimana cara kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara cara kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah cerminan kebaikan akhlak seorang muslim adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Salat kita untuk Allah. Sedekah kita untuk Allah. Haji kita untuk Allah. Nazar kita untuk Allah. Sesembahan-sesembahan kita hanya semata-mata kita ibadahkan, kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada yang lainnya. Inilah ciri kebaikan akhlak seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwetkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. bahwasanya suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang di zaman jahiliyah bernama Ibnu Judaan. Dia orang kafir, akan tetapi kebiasaan dia senantiasa menyambung silaturahmi. Dan dia juga senantiasa memberi makan orang miskin. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Sambung silaturahmi, memberi makan orang orang miskin. Kemudian Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah, apakah perbuatan Ibnu Jud'an bermanfaat bagi dia? Berbuah kebaikan bagi dia? Maka kata Rasulullah sallallahu hal itu tidak bermanfaat bagi Ibnu Jud'an. Hal itu tidak bermanfaat bagi Ibnu Jud'an karena dia, dia belum pernah satu kali pun berdoa Rabbi firli Rabbi firli khati'ati yaumaddin. Ya Rabb, ampunilah kesalahanku pada hari pembalasan nanti ya Rabb. Artinya, Ibnu Judan bukan orang yang beriman. Dia tidak mengakui Allah sebagai sesembahan dia. Tidak pernah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun dia itu menyambung silaturahmi. Meskipun dia memberikan makan kepada orang miskin tapi akhlak dia kepada Allah adalah akhlak yang bejat. Tidak mentauhidkan Allah. Tidak beriman kepada Allah. Maka akan sia-sia semua yang dia kerjakan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berakhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda kebaikan seorang muslim. Dan marilah kita juga berakhlak yang baik kepada sesama kaum muslimin dan juga orang-orang yang di luar agama agama Islam. Karena sesungguhnya ini adalah semuanya tanda-tanda kebaikan seorang muslim. Saya ingatkan kembali dua perkara yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surga yaitu takwa Allah, beriman kepada Allah dan husnul khuluq dan berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik kepada Allah dan berakhlak yang baik kepada manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الله